A masuk masjid. Allahumma ftahli li rahmatik. Ya Allah, bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. terbuka Terbukalah pintu-pintu rahmat. Biasanya saya masuk masjid, pintu masjid itu paling banyak tiga. Satu di kiri, satu di kanan, satu di belakang. Tapi ini pintu aja keliling. Manapun pintu yang mau kita masuk, doanya sama. Allah maftahli li wa rahmatik, Allah maftahli li wa rahmatik, Allah maftahli li wa rahmatik. Tapi selesai salat, lain doanya. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Aku minta rezekimu. Kenapa waktu masuk ke dalam minta rahmat? Karena kita berkata Rabbil firli warhamni. Aku ni banyak dosa, aku ni banyak silap, aku ni banyak salah, rahmati aku. Tapi ketika keluar dari masjid, yang diminta adalah bukakan pintu-pintu rezekiku. Karena begitu keluar, orang langsung menuju usaha rezekinya dia ada toko, jaganya tokonya. Dia ada ruko, dijaganya rukonya. Dia ada kebun, pergi dia ke kebun. Dia ada tambak, pergi dia ke tambak. Dan saya dapat pesan dari kawan saya, nanti Ustadz Somad kalau mau makan udang, pergilah tempat Ustadz Sofian Saha. Artinya apa yang bisa kita lakukan, kita laksanakan. Sekarang ada anak-anak dari Fakultas Pertanian dan Peternakan, bercerita masalah membuat kolam ikan, bercerita masalah membuat tambak. Tapi bak kata seorang profesor, tak saya sebut namanya, apa kata dia? Banyak orang sekarang membuat tambak di atas kertas. Sarjana, hebat, ukuran tambak ideal sekian meter kali sekian, dalamnya sekian, hebat dia. Tapi kalau ditanya, mana tambak kau? Ada pak, di mana? Nih makalah. Membuat tambak di atas kertas. Tak bisa, Fakultas Pertanian hebat. Cara menanam semangka yang baik, gemburkan tanahnya, masukkan bijinya, setelah itu dia pun bertunas disiram dengan ini, dipakaikan ini, nanti akan sebesar ini. Pernah kau coba tanam? Enggak. Oleh sebab itu maka ini ilmu-ilmu terapan semua. Makanya masalah korma ketika Nabi menengok ada orang yang melakukan pembuahan korma apa kata Nabi antum a'lam bi umuri dunyakum kalian lebih mengerti masalah urusan dunia bercocok tanam bertani dan berkebun silakan kalian berkreasi silakan kalian berimajinasi silakan kalian berinovasi dalam masalah peternian peternakan yang punya ibadah kambing kita lahir anak akikah kambing. Anak bersunat, potong kambing. Apa pula bersunat potong kambing? Anak menikah, potong kambing. Hari raya haji, potong kambing. Tapi yang beternak kambing siapa? Australia. Akhirnya kita pun mengimpor kambing. Sudahlah celana sobek kita impor dari dia, kambing pun kita impor juga dari dia. Bayangkanlah itu. Gandum, yang punya kebun gandum paling luas siapa sekarang? Amerika. Sampai-sampai menyiram gandum itu pun pakai helikopter. Bayangkan itu, saking luasnya tanaman gandum. Padahal yang menyuruh bercocok tanam itu Allah Ta'ala. Tapi Alhamdulillah di Binjai ini nampaknya orang memang hobi bercocok tanam. Sampai di dalam masjid pun bertanam. Ya? Hebat. Usahlah Ustaz ajari kami masalah bercocok tanam. Ada pokok tak berbuah, ada pula buah tak berpokok. ada semua di sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam Quran banyak sekali bercerita tentang tanam-tanaman, cerita tentang iman. Contohnya tanaman, kasajaratin batin, seperti pokok yang baik. Bagaimana pokok yang baik? Akarnya menghunjam ke dalam tanah wa far'uha fis sama' pucuknya naik ke atas. Cerita tentang apa? Tentang iman. Cerita tentang iman, tapi isinya tanam-tanaman. Cerita tentang sodakoh, tanam-tanaman. Bagaimana kalau kami bersodakoh? Pahalanya banyak. Banyaknya macam mana? Kama salih habbah, satu biji. Ambatan sab'a sanabil. Tumbuh tujuh bulir, tujuh cabang. Wa fi kulli sumbulatim mi'atu habbah. Dalam satu bulir ada seratus. Satu, tumbuh tujuh, berisi seratus. Tumbuh satu, tumbuh tujuh, tumbuh seratus kali satu, kali tujuh, kali seratus, tujuh ratus. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah maha kuasa melipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunianya. Maka yang hobi bercocok tanam, tanamlah. Tanam sawit, tanam karet, tanam getah, tanam jagung, tanam segala tanam-tanaman. Saya tak ada bakat bercocok tanam Pak Ustaz. Saya tak mau berkubang dengan tanah, taik kambing, taik sapi, pupuk urea, pupuk macam-macam. Saya maunya yang bersih, menjaga toko. Maka selesai solat, fa idza qudiyatish shalah, kalau solat sudah dilaksanakan, Fantasyu fil ar, bertebaranlah kalian di atas muka bumi Allah, Wa wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa, setelah engkau bekerja, kau tetap berzikir mengingat Allah. Wadkurullaha kasira. Berzikirlah mengingat Allah banyak-banyak. Mudah-mudahan kalian mendapat rezeki Allah. Mengapa Bapak Ibu bisa nyaman mengaji subuh ini? Kenapa besok ada pula kajian lagi? Subuh berjamaah, kajian duha, malam kajian tafsir bersama Ustadz Dr. Sofyan Saha. Mengapa orang bisa nyaman? Karena ada yang dimakan. Berapa banyak saudara-saudara kita pagi langsunglah dia bekerja mencari barang-barang bekas, mencari makan-makanan bekas. Kenapa? Karena tak ada yang bisa untuk dimakan siang nanti, mesti dia mengais pagi ini. Oleh sebab itu, kada al-faqru, hampir saja fakir, hampir saja miskin, ayakuna kufran, menjadi kafir. Antara fakir dengan kafir, tipis, kafir, fakir. Hanya orang-orang fakir sajalah yang imannya bisa dibeli dengan baju bekas, imannya bisa dibeli dengan mie instan, imannya bisa dibeli dengan baleho, imannya bisa dibeli, suaranya pun bisa dibeli. Kita tengok di beberapa daerah di Indonesia, kalau sudah mau pemilu kada, disawernya duit 50 ribu. Habis, selesai. Tapi di Binjai, orang yang ekonominya mapan, kalau ada calon anggota legislatif, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, dia siram 50 ribu ambil uangnya. Takkan kami coblos orangnya. Tak laku dibinjai. Dibinjai takkan laku duit 50 ribu. Kenapa? Karena orangnya ekonomi mapan. 500 ribu? Tidak. 5 juta? Istiqoroh kami dulu. Apa Ibu yang dibilangin Allah Subhanahu wa taala. Begitulah oh, hebatnya ekonomi. Oleh sebab itu, ekonomi ini harus dibangkitkan kembali. Ternyata yang mengundang saya para entrepreneur-entrepreneur usahawan-usahawan muda. Tadi malam pas sedang makan, tiba-tiba saya lihat ada macam sate. Mau saya tanya, tentu kita malu. Saya tak mau nanya, saya tengok aja. Oh, kalau tanya kan nampak bodoh kita. Apa? Nah, tidak pula kita tanya, apa ini? Dia banyak. oh sate kerang rupanya. Siapa yang punya? Ini usaha kita Pak Ustadz. Jadi kalau selama ini orang bawa bolu, selama ini orang bawa makanan manis-manis, sudah banyak yang kenyak kencing manis, diabetes meletus. Maka kami sediakan nih kerang sampai dibawa ke Bandung ke Jakarta. Berapa lama tahannya? 10 jam. Jadi kalau mau pergi ke Jakarta ke Bandung, ah, bawalah kerang sate kerang tadi 10 jam. Asal nampak delay lewat, ah, makanlah. Kok tidak busuk dia habis. Nah, ini entrepreneur-entrepreneur. Ustadz, kalau kami yang ngundang, insya Allah semuanya halal. Karena kami hanya menempatkan ustadz-ustadz yang kami undang di tempat yang halal. Begitu saya duduk, langsunglah datang sup. Tak juga saya tanya, saya tengok aja. Belendir saya tengok. Ini maulah sup bekicot nampaknya. <laughs> Dikasih tahu sama yang yang melayani itu. Ini Pak, ini namanya sup asparagus. Gitu. Tak pula saya tanya apa asparagus tuh. Asparagus kata dia, asparagus awak kan? <laughs> saya makanlah. Hmm, gimana rasanya pak? Susah diungkapkan dengan kata-kata. Macam mingus. <laughs> Tapi sedap. Mantap. Jagung dicampur sama asparagus. Biasanya yang melayani itu kan perempuan. Awak ustadz pakai peci, pakai koko, pakai sorban, duduk di rumah makan. Yang melayani anak gadis pakai rok pendek. Oh pun tak kusuk makan. Ah, sama. Tapi di hotel tempat saya menginap sekarang, pelayannya laki-laki. Cap lonceng semua. Masya Allah. Masuk ke dalam kamar, biasanya di kamar itu lukisan-lukisan, lukisan orang, pakaian tak sopan. Begitu masuk ke dalam, tertulis di atas kamar. Allah Muhammad. Saya tengok pula di sudut ada Al-Quran. Saya pernah menginap di salah satu hotel. Saya buka lacinya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Saya buka Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus. Tak bisa kita salahkan. Tak bisa kita marah. Kenapa kau letakkan di sini? Eh, ini hotel punya aku. Ini kitab punya aku. Kau mau tinggal di sini? Tak mau pergi sana cari lain. Wah, di tempat saya menginap saya tengok Al-Quran. Masya Allah, ada pula sajadahnya. Saya sampai di Jakarta, masuk di hotel. Begitu sampai ke dalam, tak tahu mana arah kiblat. Akhirnya paksa bertanya sama abang kita, abang Gogel. Ada yang menyebut mbah, dia belum tua. Kalian panggil mbah. Buka Gogel, Gogel, di mana arah kiblat ini? Enter, ditunjuknya, Sana kata dia, sana kata dia, sana. Kami pun sholat lah. Allahu Akbar. Selesai sholat, pas sholat asar kami tadi ke sana kata dia. <laughs> Jadi Google ini pun tak juga bisa kita percaya. Tapi di tempat saya menginap sekarang langsung tertulis arah kiblat. Ini siapa yang punya ini? Ini entrepreneur, entrepreneur, businessman, businessman Muslim kita. Makanya saya bangga yang menyambut ini anak-anak muda. Masya Allah, mereka ini yang akan membangkit ek ekonomi umat di masa akan datang. Allah Akbar. Allah. Dari mana Ustaz tahu ini anak-anak muda? Dari bunyi teriakan Allah Akbar. Makanya tadi berapa kali dipancing. Allah Akbar. Kalau orang tua mana gitu. Allah Akbar. Allah Akbar. Geletar Allah Akbar. Ah, tapi anak-anak muda ini luar biasa. Selama saya berceramah, rasanya baru inilah kamera paling banyak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas. Soalnya sampai sebelas kamera. Tapi nampaknya yang hidup tiga aja. yang lain ini mati namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh penuh barokah. Makanya ada ungkapan orang, jangan sampai kau bangun tidur kesiangan, rezekimu dipatu ayam. Itu bukan cerita omong kosong. Itu tidak ada dalam hadis sahih. Carilah di hadis sahih Bukhari, tak ada. Hai orang-orang beriman, bangunlah kau cepat-cepat, jangan sampai rezekimu dipatu ayam. Tak ada. Tak ada tapi itu diamalkan orang Cina. Maka saya menjadi dewan juri tanggal 12 bulan 12 2012. Tanggal cantik. Tanggal 12 bulan 12 2012. Dewan Hakim Musabakoh Tilawatil Quran. Kami pun tinggal di hotel. Dari hotel menuju ke penginapan, warung sudah buka warung kopi. Belum lagi azan, warung kopi sudah buka. Tapi yang menjaga warung kopi bercanda pendek. Ayah, cincang-cincang lah. Warung orang Islam tutup Orang Islam bangunnya kapan? Jam 7.30. Jam 7.30 barulah dia bangun, gosoknya mukanya, habis itu dibentangnya serada, habis itu tutupnya gorden, matikan lampu. Usolli fardhu subhi. Rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Inna solati wa nusuki wa mahyaya. Kata malaikat, ya Allah aku sentil nih, jangan dulu. <laughs> jangan dulu jam 7.30 kata dia usolli fardhu subuh. La ilaha illallah. Itu tadi di daerah mana lah itu. Tapi di Binjai ini Masya Allah. Belum saya sampai sudah ramai menyambut. mau narik baju menarik. Apa dipegang. Begitulah mereka. Mau dirasakan mereka gemuk apa tidak Ustaz ni? <laughs> Itulah mereka. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan. Digambarkannya Nabi Muhammad itu miskin. Susah. Melarat jubahnya jempang-jemping, tak ada yang bisa dimakan. Ini Nabi Muhammad SAW versi Snok Grunge yang datang dari Belanda, habis itu masuk ke Makkah, pura-pura masuk Islam, dirobahnya namanya menjadi Abdul Ghafur. Untung tak Abdul Somad. Setelah itu enam bulan dia di Makkah, dikawaninya orang-orang Islam yang ada di Makkah. Selesai itu dia pun pergi ke Aceh, di obok-oboknya Aceh, di laga-laganya orang Aceh. Setelah hancur, dia pun balik ke Bandung. Dari Bandung balik ke Amsterdam. Snok, murtad, horgrunge. Neraka jahanam tempat dia. Nah, itulah yang merusak Islam. Digambarkannya Nabi Muhammad itu miskin, susah melarat. Maka bacalah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh para ulama. Yang paling tua Sirah Ibnu Ishaq, dilanjutkan oleh Sirah Ibnu Hisham, dilanjutkan oleh ulama-ulama sampailah ulama kontemporer. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ada menulis, Syekh Al-Mukarram Mustafa Sibai ada menulis, ada pula yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Ghazali ada menulis, ada pula macam-macam sejarah Nabi. Tapi yang the best, terbaik ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi dari India. Penulis sejarah Nabi terbaik di dunia, pemenang Nobel nomor satu, ditulis oleh Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarak Furi dari India. Bukan dari Mesir, bukan dari Makkah, bukan dari Madinah, tapi dari India. Allah mau menunjukkan derajat India, negeri Muslim. Peninggalannya Taj Mahal, ulamanya Al-Kandahlawi, India, Maulana Isha, India. Maulana Zakaria, India. Sufiur Rahman Al-Mubarak Furi, India. Tapi anak-anak kita sekarang, asal udah disebut India, tahu apa kau India? Amita Bacaan. Kuch kuch kutahi, kabi kabi kajiham. ibu nah, Ibu-ibunya pula apa India? Joda Akbar. Ini yang merusak ini. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum yang pernah mendapatkan Nobel sejarah Nabi Muhammad terbaik apa kata dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Maharnya isruna bakarah, 20 ekor unta. 20 ekor bakarah. Kalau unta yang sudah dewasa namanya ibil. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Disebut juga dengan naqah, tapi unta yang masih anak masih muda bakarah Kira-kira onta muda ini berapa lah Pak Ustaz? Sekitar 35 sampai 50 juta. 35 juta kali 20 sama dengan 700 juta. Anak muda umur 25 tahun menikah maharnya 700 juta. Orang kaya atau orang miskin? 700 juta. Tolong angkat tangan yang nikah kemarin maharnya 700 juta. Menyesallah ibu-ibu yang kemarin nikah maharnya seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Itu masih untung. Ibu-ibu, ibu-ibu, ibu-ibu nikahnya dulu seperangkat alat sholat. Seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Yang anak-anak muda ini sekarang, kau pinang kau dengan bismillah. Gua ya bolehlah. Wong pergi tuh kok. Oh, halal tidak. Pak, izinkan aku meminang anakmu. Berapa? Dengan bismillah. Bapak, pergi kau balik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi jangan katakan Nabi Muhammad itu miskin, susah melarat. Ah, itu kan sebelum dia jadi Nabi Pak Ustaz. Umurnya waktu itu 25 tahun. Dia masih bisnis. Dia mem pekerjaan Nabi pertama membawakan kambing-kambing. Kalau bahasa Jawanya ngangon. Sampean arak lungonang di arak lungo ngangon kambing. wudus iki wudus. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam entrepreneur dia berdagang. Ini barangnya bagus, harganya 25. Ini barangnya kurang bagus, harganya 15. Ini barangnya paling bagus, harganya 35. Dulu kalau ada Ustadz berceramah 20 tahun yang lalu, ada Ustadz ceramah, Nabi Muhammad orangnya jujur, barangnya bagus 25, barangnya kurang bagus 15, barangnya paling bagus 35. Orang ketawa, kiki kiki kiki. Kalau macam itu agang mana mana mana mau orang beli, tak laku lah kata dia. Sekarang apa yang terjadi? Cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah yang dilakukan orang sekarang di super supermarket, di toko pasar buah. Kalau buahnya bagus, 25 ribu. Kalau kurang bagus, 15 ribu. Kalau bagus betul, 50 ribu. Kalau macam ini, ah, ini 50 nih. Memang luar biasa sambutan masyarakat uh, eh, Binjai menyambut Ustaz. Coba lo tengok. Oh, cuman salahnya tak pula dibuka plastik. <laughs> Nanti maksudnya. <laughs> Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Tidak, bercanda, tak masalah. Bercanda. Bercanda aja. Dan terlalu serius sekali. Nah, maka yang dilakukan Nabi SAW itu dilakukan oleh non-muslim sekarang. Orang Islam jual duku, dicampurnya duku bagus sama duku busuk. Akhirnya orang Islam yang membeli, begitu dibelinya ditengoknya dari jauh, duku besar. Duku sepuluh ribu, begitu didekatinya setengah kilo. Penipu pembohong. Duku besar, duku mantap, duku manis. Begitu dimasukkannya, duku yang busuk dari belakang hitam. Begitu dibelinya, apa kata dia? Inilah yang pertama dan terakhir ku beli. Ku sumpah kan beli sana lagi. Tapi masuk dia ke toko buah non muslim, ditunjukkan di non muslim ini buku bagus ini kurang bagus yang ini paling bagus kalau yang dalam tong ini itu sampah tuh paknya pak beli Siapa saja yang memakai ajaran Nabi Muhammad SAW, maka dia akan bahagia. Walaupun dia tak bersunat dan tak mandi wajib. Begitulah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Buka kitab fikih Islam Said Sabik dalam fikih sunnah Said Sabik dalam pembahasan masalah wakaf sedekah. Orang kafir yang bersedekah langsung dibalas Allah di dunia. Makanya mereka rajin bersedekah. Dicarinya panti asuhan panti asuhan bersedekah. Kenapa? Kok kenapa rajin bersedekah? Hanya hoki lah. Setelah bersedekah saya rezeki saya makin lancar. Ustadz, Ustadz, ya kenapa orang kafir kalau bersedekah di dunia ini langsung dibalas Allah cash? Allah balas di dunia langsung cash supaya di akhirat tinggal masuk neraka. Begitulah. Eh, kejam sekali Ustadz ini. Kasihanlah dia Pak Ustadz. Kalau engkau kasihan menengok dia, orangnya sudah baik, banyak anak yatim ditolongnya, banyak panti jompo panti asuhan dibantunya, kasihan nengok dia. Maka panggil dia, hai saudaraku. Ya, maukah engkau kuselamatkan dari neraka jahanam? Mau. Bagaimana caranya? Kau sebutkan passwordnya. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan Rasulullah. Masalah gunting pita, jangan kau takut. Tak sakit. Jangan takut. -takut. Jangan ditakut-takuti. Ini ustad-ustad ini berceramah, menggelegar mimbar. Ada yang mau masuk Islam, parkirnya mobilnya di parkir, dibukanya kaca kecil-kecil, dia mau dengar ceramah ustad. Ustad pula menggelegar di atas mimbar. Yang pertama kali berkhitan, Nabi Ibrahim, umur 80 tahun. Disunat pakai kampak. Dengar kampak takutlah dia. Coba kalau yang ceramah tuh Ustadz Sofian Saha, suaranya lembut. Tenang. Ustaz kok tahu? Saya mendengar ceramah beliau di masjid terbaik 2015 Rokan Hulu, Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan. Beliau yang ceramah. Saya tengok gayanya tenang. Rupanya kalau kita doktor tuh tenang berceramah. Gitu. Ini kenapa tak tentu arah LCMA? Lagi cemas menghadapi anak-anak muda. Oh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dia tulisannya, sedekah bareng. Coba tengok. Oh, nampak? Sedekah bareng berbagi harta, berbagi cinta. Kenapa mereka bisa berbagi harta? Karena mereka punya harta yang terbaik. Ya Rasulullah, ya ummi matat, emakku mati. Apa atas sadaku anha, kalau emakku mati meninggal dunia, boleh aku bersedekah? Kalau aku bersedekah, pahalanya sampai apa tidak? Tak sodak, bersedekahlah engkau. Apa sedekah yang paling abdal ya Rasulullah? Sakil memberi air minum. Sedekah yang paling abdal memberi air minum. Makanya dikasih air minum sampai tiga botol. Dan sedekah yang sudah dikasih tak boleh ditolak. Maka kita terima. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di mana-mana ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. hasil habis 60 menit, stop. Tapi rupanya cerita itu sudah bocor ke Binjai. Akhirnya mereka pasang tiga botol. Maulah tiga jam yang baru selesai. Gitulah hebat. Kenapa tidak bermerek? Ini kan jadi masalah Kenapa tidak bermerek? Karena yang punya merek kafir. Ustadz ini Ustadz provokator nih, provokatif ini. Kenapa Ustadz bilang kafir, kafir, kafir? Tak boleh pakai kata kafir Pak Ustadz. Kalau tak boleh pakai kata kafir, gimana kita baca ayat? Kol ya ayyuhal non muslim. Ini bilang ya ayyuhal kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Hai eh, orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin Kenapa tidak umat Islam yang paling banyak minum air yang menceritakan manusia diciptakan dari air yang menceritakan kula syai'in hay yang diciptakan daripada air yang diceritakan sodakoh paling abdul adalah air Utsman bin Affan bersodakoh wakaf sumur air kenapa tidak memproduksi air mineral, air bersih. Padahal yang punya air kita, yang mengalirkan air kita, dan yang buang air pun kita. Tapi kenapa kita tidak memproduksi air? Pertanyaan besar umat Islam. Maka di masa akan datang yang sudah kuliah fakultas ekonomi, silakan. Kau sekolah di mana? Saya ngambil ekonomi Pak Ustadz. Fakultas apa? Fakultas ekonomi. Detailnya apa? SEAK, Sarjana Ekonomi Akuntansi. Lanjutkan. Ini sekarang umat Islam ini sekuler, liberal. Kalau belajar hadis masuk surga, belajar fikih masuk surga, belajar tafsir masuk surga, belajar ekonomi masuk neraka. Belajar bahasa Inggris masuk neraka. Ini orang konservatif tak tentu arah. Islam ini mengajarkan kita semua ilmu datang dari Allah. Inna fi khalqis samawati dalam penciptaan langit wal ardi penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahar perputaran siang dan malam. La ayat, ayat, ayat, ayat, ayat. Ustadz Somad, ya, saya sekarang Fakultas Ekonomi Pak Ustadz, rencana mau ngambil S2 Ekonomi, saya lanjutkan apa berhenti? Lanjutkan! Untuk apa Pak Ustadz? Engkaulah yang akan membangkitkan ekonomi umat di masa akan datang. Ini banyak anak-anak muda ini, setelah dia hijrah, bawaannya mau mati Kau rencana S2 mau kemana? Saya tak jadi S2 Pak mau mati Dunia ini mesti kau tatap ke depan. Kalian yang kuliah, lanjutkan S2, S3, postdoktoral, menulis, tulis buku. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Imam Syafi'i kita tak tahu anaknya berapa, nama bininya siapa, rumahnya di mana, tak tahu kita. Tapi sampai hari ini kitabnya dibaca. Usul fikih ar-risalah. Fikih al-um dibaca orang. Murid-muridnya melanjutkan. Datang Rabi Al-Muradi, datang Imam Al-Muzani, datang Imam Al-Buwaiti, datang generasi selanjutnya Imam al ramli datang berikutnya Imam An-Nawawi, datang berikutnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, datang berikutnya Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bersilsilah sampailah sekarang. Kenapa? Karena menulis, menulis, menulis. Orang baru bisa menulis fokus kalau ekonominya mapan, adam, ayam, tentram, perut dalam keadaan kenyang. Gimana mau menulis perut lapar? Tapi kalau dia tenang, tapi jangan pula terlalu kenyang. Karena kata pepatah Melayu, kalau tegang urat perut, maka kendurlah urat mata. Ini urat perut ini kalau terlalu tegang, hati ah, lah bawaannya. Kalau yang berceramah itu kenyang, kata Imam Al-Ghazali, efek dari perut kenyang yang dicakapkan itu tak masuk ke hati orang. Jadi kalau Bapak Ibu pengajian, ini selesai pengajian ini nanti, pulang ke rumah, coba pikir-pikir sejenak. Masuk tak gaji? Kalau masuk, Alhamdulillah. Kalau tak masuk, ada dua kemungkinan. Kalau tidak yang berceramah itu kenyang, yang mendengar itu kenyang. Ustadz Somad tadi udah makan? Udah. Habis makan dulu, baru saya kemari. Kenapa Ustaz makan? Disediakannya makanan, tak tak saya makan. Oleh sebab itu maka orang Islam itu perutnya mesti diisi. Cara mengisinya dengan cara makan yang baik. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Kulu, makanlah. Apa yang dimakan? Min Yang baik-baik. Kenapa anak saya ini Pak Ustadz tak mau diajak sholat, tak mau diajak puasa, tak mau diajak silaturahim, tak mau diajak buat baik, tak mau diajak pengajian. Padahal sudah dimasukkan ke pesantren, 6 tahun di pesantren, tapi keluar dari pesantren macam kuda lepas kandang. Kenapa nih Pak Ustadz? Mungkin salah satu sebabnya adalah kau suapkan makanan haram, haram, haram, haram. Riba, riba, riba, riba. Maka carilah rezeki halal yang baik. Dibawa duit haram. Duit dari mana? Dulu ada namanya uang tunjangan. Sekarang bukan cuma uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Wah, wow, jurusnya namanya jurus jurus gayung. Cedok sana, cedok sana, cedok sana, cedok sana, cedok sana. Dibawa pulang ke rumah, dibelikan ke beras, beras masuk ke rice cooker, dicuci, habis itu picit, tet, dibuka, langsung masak nasi, disuapkan ke anak. Makan ya anak. Ah, ah, ah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina am Rupanya yang dimakan tadi haram. Satu piring nasi berubah setetes darah masuk ke dalam jantung, disemburkan jantung naik ke atas otak. Darah yang naik ke otak, maka isi otak itu pun haram. Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin. Yang mana nasiyatin itu? Kalau nampak anak bayi kecil bergerak-gerak, itulah nausiatin. Ubun-ubun, nausiatin, kazibatin, pembohong, khotiatin, pelaku dosa. Yang berdosa itu kan tangannya. Yang berdosa itu kan kakinya. Yang berdosa itu kan telinganya. Yang berdosa itu kan biji matanya. Kenapa yang disebut berdosa itu ubun-ubunnya? Karena ternyata ubun-ubun inilah yang memerintah. Makanya kalau tak sempurna darah naik ke ubun-ubun, itulah tak bismillah. Oh, mohon maaf tersinggung pula. Tak sempurna. Nasihatin umun-umun, keadibatin pembohong, khatiatin pelaku dosa. Kenapa? Karena disuapkan makanan yang haram, haram, haram. Setetes darah haram menodai isi otak kepala anak-anakmu. Ternyata otak ini kata dokter otak, spesialis otak. Saya ditelepon oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Abdul Somad. Tak salah lagi. Bisa Ustaz kami undang di Fakultas Kedokteran. Kalian salah undang. Kenapa pula saya ke fakultas kedokteran? Nanti Ustaz bicara tentang otak. Aku tak paham otak. Otak-otak tahu? Otak-otak. Banyak di Batam. Nah, rupanya Pak Dokter Otak menjelaskan. Ustadz Somad, otaknya ada empat. Otak muka, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Otak yang di depan inilah yang berpikir. Otak di depan nih, maka pikirnya rusak. Gara-gara apa? Kita kasih makan haram, haram, haram, haram. Ustadz jangan ragu makan bolu ini karena bolu ini tak pakai tua, bolu ini tak pakai khamar, bolu ini tak pakai pengawet. Ustadz makan, maka makan saya bolu. Oh tadi malam saya makan. Gimana rasanya Pak Ustadz? Saya jawab, kata tak bisa mewakili rasa. Dan setiap rasa akan berdusta ketika bercerita tentang kata. Maka kata tak pernah bisa mewakili rasa sejujurnya. Panjang kali cerita Ustadz. Langsung aja lah Pak Ustadz, enak bilang enak, tak enak bilang tak enak. Dia tak bilang begitu. Dia tak bilang begitu, tapi raut wajahnya berkata seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah makanan ini halal? Ya. Dari mana Ustaz tahu? Sudah ada label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Halal. Halal. Ketika kita berada di tempat negeri non muslim. Tiga hari yang lalu saya di Taiwan. Oh, balik ke Pekanbaru senangnya bukan main. Terasalah susahnya makanan halal. Orang muslim ada, tapi ketika kita mampir ke rumah makan, kita tak tahu. Di pesawat pula, selama di pesawat. Lewat dia makan. Makan. Sese. Terima kasih. Makan. Tengok, tak ada lebih halal. Dibuka, nampak ayam. Tadi potong, tadi cekiknya ayam. Tadi tahu? <laughs> cekiknya ayam. Pak, katanya patah leher ayam. Mana kita tahu? Tapi kalau dipotongnya atas nama Allah, bismillah, keluarlah darahnya. Di darah itulah najis, najis, bakteri, kotoran. Sapi tak dipotong, ditembaknya saja sapi itu pakai stuning. Ada pistol, tapi pelurunya tak keluar. Pistol itu pelurunya tak keluar, ditembakkan, boom, langsung sapi ditembak kotaknya, boom, mati otak kecilnya. Kalau skalanya tujuh, sapi itu bodoh. Sapi Australia yang liar macam banteng, itu kalau ditembakkan skala tujuh di otaknya, bodoh dia langsung. Makanya ibu-ibu yang suami-suaminya oh, Chandra beli stunning itu. Pas dia sedang tidur, pas sedang tidur malam, ah, tembak kan? Apa? Ah, Besok pagi itu bodoh dia. Bang, bang, bang, bang. Aku mau pergi nih. Abang masak sarapan, jaga anak ngepel ya. Iyalah. Gitu. Kalau ada di antara bapak-bapak ini yang macam itu, ah, itu udah kena stunning itu. Tapi kalau skalanya dinaikkan 8, 9, 10, sekali tembak, pup, mati. Mati sapi, darahnya tak keluar. Darah bercampur dengan daging, itulah dia bergumpal biru-biru. Akhirnya dipotong, dipotong daging. Tadi pakai mesin pula, dipotong, dikerat. Lalu kemudian diletakkan di atas api. Tak masak, ha, ha, ha, ha, ha, ha. masukkan ke roti. Kasihnya, ini kasihnya saus, makan. Wow, barbecue. Begitu selesai dimakan, mata berkunang-kunang kena penyakit apa namanya? Medco. Med sakit, ko sapi. Medco sapi gilo. Oleh sebab itu datanglah ajaran Islam mengajarkan. Bagaimana caranya? disembeli bismillah Allahu akbar. Pisaunya ditarik dari bawah. Ini pisau tarik dari bawah. Bismillah. Ah. Kenapa tak dari atas ke bawah? Kalau dari atas menyembur darahnya ke atas. Ah. Ustaz pernah motong? Enggak. <laughs> Tahu dari mana kata orang gitu. Saya golok ada di rumah. Ustaz, belilah golok ini. Berapa harganya? 500 ribu untuk persiapan hari raya kurban. Oke, ada saya beli. Begitu dah saya potong, menengok wajah sapi itu, tak sampai hati saya. Saya ini walaupun ceramah keras, tapi hati saya lembut. Menengok sapi itu tak sampai hati saya. Gimana Pak Ustaz? Ustaz yang potong. Kalianlah yang potong. Ah, kalian yang potong. Tapi kalau udah masak, tak pula sampai hati kita meninggalkan kan? <laughs> Itu pula dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika datanglah orang menelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suaranya tersengal-sengal seperti orang habis berlari. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Ini ada kambing ditabrak mobil Pak Ustaz. Terus gimana? E, mau kami sembelih? Boleh Pak Ustaz. Eh langsung sembelih, langsung sembelih. Takutnya mati nanti lah. Disembelih, selesai sembelih. Mati kayak. Lupa saya nanya, kambing siapa? Nah, cara motongnya sudah benar, cuma punya siapa? ini halal, jambu ini halal, anggur korma ini halal, jeruk ini halal. Tapi apakah punya siapa? Ini banyak orang sekarang tak tahu tak jelas punya siapa. Punya siapa? Asal sudah diletakkan di meja, punya ustadz lah itu. Dah. Tak perlu pula pakai penyerahan aku serahkan ini satu tunai. Tak perlu. Orf, itulah berlaku orf. Asal sudah kami letakkan, eh, tak perlu tanya-tanya lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita jaga ini, jaga makananmu, kau jaga makananmu, takut mujabud dakwah. Kau jaga makananmu, doamu akan makbul. Ah, makanan yang halal mempengaruhi doa. Allahumma dina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Kata Nabi SAW, Rajulun, ada orang, as-as, rambutnya kusut. Akbar, berdebu. Kenapa rambutnya kusut dan berdebu? Tak mandi-mandi. Kenapa dia tak mandi? Takut kalau dia mandi rambutnya gugur, bayar dam. Dia sedang dalam keadaan ihram, musafir, perjalanan panjang. yang dari hila sawah, diangkatnya tangannya ke langit. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mata'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Kalau gitu tak usah belikan makan, tak usah belikan minuman. Lalu belikan pakaian, belikan jilbab, malbasuhu haram. Pakaiannya haram. Wa bil haram. Disuapkan makanan haram, haram, haram, haram, haram. Makanya saya kalau diundang oleh lembaga-lembaga riba, koperasi riba, kerjasama riba, bank riba. Nah, diundangnya saya, Ustaz ceramah, saya tak bisa datang. Tolonglah Pak Ustaz, saya tak bisa datang. Tolonglah Pak Ustaz, lama-lama capek, saya lah aku datang. Dikasihnya air minum, tak saya minum. Riba, gimana saya minum? Ustaz tak minum, tidak. Dikasihnya kue, tak saya makan. Dikasihnya duit, saya bawa. duit tuh saya kumpul banyak-banyak. Ini dari koperasi riba, ini dari bank riba, ini dari kumpul banyak. Pas mau puasa asep ah, bagikan ke pakir miskin. Oh, sikit-sikit oh, pula kecil, bagi-bagikan aja lah. Tapi kalau banyak, ah itu tak susah. <laughs> ini Pak Ustaz banyak. Ini tak riba Pak Ustaz. Ulama tak sepakat dalam masalah. Ada beberapa mazhab ini. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hanbali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah duit banyak, barulah cerita pembangunan masjid yang indah Masya Allah. Itulah gunanya pakai kubah. Ini kubah namanya, tun, kubah. Kenapa pakai kubah? karena arsitektur melengkung. Kan melengkung kubahnya. Ah, kalau melengkung tak perlu ada tiang di tengah. Kan tak ada tiang tengah kan? Tak ada. Kenapa? Karena atapnya melengkung. Kalau tak ada tiang di tengah, sop tak putus. Maka sop tak putus. Mantap. Saya pun ceramah, tak terhalang. Kalau ada tiang-tiang-tiang di tengah itu, yang pertama banyak orang bersandar. Yang kedua, mata kita tak jelas menengok jamaah. Yang ketiga, ayat-ayat itu tak sampai ke telinga jamaah, tersangkut dari tiang-tiang itu. Tapi ya, Siapa yang membangun masjid ini? Siapa yang mewakafkan tanahnya? Siapa yang mewakafkan batu, semen, kosen? Siapa yang mewakafkan? Ini orang-orang kaya, luar biasa, wakaf-wakaf. Eh ada pula gambar saya di belakang. <laughs> Wakaf, luar biasa. Oleh sebab itu, man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, Allah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana di dalam surga. Dari mulai tadi malam, kabarnya tadi malam saya dapat SMS, Ustadz ini ada foto WA, WhatsApp. Dari mana? Dari Masjid Raya, Masjid Raya, Masjid Agung. Dari Masjid Agung Binjai. Tapi pengajiannya subuh besok, jamaah sudah iktikaf Pak Ustadz. Ternyata tadi malam jamaah sudah iktikaf. Inilah yang kelompok VVIP, very very important person. Oh biasa, iktikaf mereka dari tadi malam. Oh, entah wuduknya batal, oh, kacau juga itu. Oh, sempat itikaf dari tadi malam, keluar angin, mau ambil wudhu lagi. Hilang sip satu. <laughs> Luar biasa jihad masyarakat Binjai. Maka mengalirlah pahalanya kepada orang-orang yang berwakaf. Tapi Islam itu adil. Yang punya duit, wakaf. Yang punya semen, infak. Kami tak ada Pak Ustadz. Soda, sodako. Sodako itu adil. Yang punya semen, kau bawa 100 sak semen. Aku tak ada duit untuk beli semen. Likulli sulama minkum sodako. Setiap tulang-tulang sendimu kau pakai untuk bersodakah. Aku memang bawa semen tak bisa. Tapi untuk mengacau semen bisa. Ah, maka diambilnya semen batu kerikil dikacaunya langsung. Ah, dah. Dia pun ikutlah ngecor sampai lecet-lecet tangannya, sampai luka. Maka dia ikut pahala. Kau pilih dua dalam membangun masjid. Pertama, kau ikut ngasih duit, tak bisa kau berikan tenaga. Jangan ya kau jadi orang yang ketiga. Ini ada orang ketiga, ngasih semen tak mau, ikut gotong royong tak mau, setelah majet selesai baru dia tegak. Ini nampaknya miring jangan. Hmm. Kalau ada orang model begini, ngasih semen tidak, ngasih batu tidak, nyumbang tidak, gotong royong tak mau, nyumbang pikiran tak mau. Udah selesai baru Pak, ambilkan kepala antukan ke tindang. Ah. Hmm. Biar agak lurus ampernya itu sedikit. Hmm, lurus. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bercerita masalah ibadah. Cobalah tengok satu-satu ibadah. Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa yang bisa bersyahadat? Orang yang sehat. Orang yang fisiknya, ekonominya mapan. Itulah yang masuk Islam. Orang-orang barat itu banyak masuk Islam. Kenapa? Makannya cukup, tempatnya cukup. Orang susah tak sempat berpikir tentang akidah. Perut, makan, makan, perut. Yang kedua, sholat. Siapa yang bisa sholat? Orang yang menutup aurat. Baina surati warukwa, antara pusat ke lutut. Siapa yang bisa menutup pusat dan lutut? Orang yang mampu. Puasa. Siapa yang bisa makan sahur? Siapa yang bisa berbuka? Orang yang punya makanan. Haji. Transportasi, akomodasi, konsumsi. Naik pesawat, hotel, makan minum selama di sana, anak istri yang ditinggalkan. Sekarang ONH biasa, saya tak tahu binjai. Kalau Pekanbaru, store 2017, berangkat 2031. Kenduri tiap tahun. Tiap tahun kenduri. Besok datang ke rumah ya, apa? Kenduri haji. Kapan Bapak berangkat? 2031. Eh, lama lagi itu Pak. Biar cepat kita dorong dengan doanya. Ya. Begitu 2030, datang mereka mau. Mati. Yang mau cepat siapa? Duit lagi. Kau kapan berangkat? Tahun depan. Store kapan? Tahun ini. Oh, kok cepat sekali? Oh, NH follows. Berapa dia? 1000 dolar. 1 dolar 1300 kali 1000 130 juta. Bisa dia berangkat. Orang yang hatinya bersih eh. menengok kawan rezeki lancar ikut senang. Mau kemana bro? Mau pergi haji. Senang setoroin ya Iya. Berangkat haji? Iya. Siapa yang berangkat? Aku. bini mau ikut? Tidak. Alhamdulillah. Kalau sempat disebutnya aku berangkat, biniku berangkat, anakku berangkat, mertuaku berangkat, naik pesawat, NH+. Mati kontan. Busuk hati. Makanya makan bersih, hati bersih, muka sudah bersih, tangan sudah bersih, mata sudah bersih, tapi hati belum bersih. Maka pengaruh makanan luar biasa. Makanya tak boleh makan babi. Kenapa tak boleh makan babi? Karena makanan berpengaruh pada perbuatan. Kalau bapak ibu tengok ada orang yang suruh doa, wah itu babi makannya. Memang tidak daging itu dimakannya, tapi paling tidak makanan-makanan olahan-olahan. Roti pakai kuas, kuasnya apa? Bulu babi. Kenapa pakai kuas kulit babi? Karena lembut, gurih. Nah, nanti kuas-kuas roti yang di rumah, coba cabut, bakar pakai lilin. Kalau terasa ter macam bau rambut dibakar, itu bulu babi. Semuanya. Merokok, pakai filter. Filternya apa? Hemoglobin, darah merah babi. Makanya ketika muncul isu hemoglobin filter dari darah merah babi, yang pertama unjuk rasa di Amerika adalah Zeus. Siapa itu? Yahudi. Orang Yahudi tak makan babi. Yahudi tidak makan babi, haram bagi mereka babi. Maka mereka unjuk rasa, kami tidak mau kalau filter rokok diambil dari hemoglobin darah merah babi. Karena kami tak mau makan babi tak langsung. Orang Islam tak ada unjuk rasa, santai aja, mau babi-babi lah. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka yang sudah punya duit, santuni anak yatim. Itu beda orang Islam sama orang kafir. Kalau orang Islam ada duit bangun masjid, ada duit bangun panti asuhan, ada duit bawa ke panti jompo, ada duit bangunkan untuk panti untuk yatim. Tapi kalau orang kafir nak tumpuk, tumpuk, tumpuk. jamaah malau wa'ad dadah. Jamaah kumpul, kumpul, kumpul, kumpul, kumpul. Ad dadah, hitung, hitung, hitung, hitung. Kerjanya cuma dua, kumpul, hitung, kumpul, hitung. Maka jangan heran dia duduk temenung sendiri apa itu? Itulah kerjanya. Kumpul, hitung, kumpul, hitung, kumpul, hitung. Tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, stres, mati, selesai. Orang Islam tidak. Kenapa asik kau mengurus toko ruko? Kenapa asik berdagang ternak kan ternak lele, ternak ayam, ternak perpati, ternak puyuh? Kenapa? Karena aku ingin supaya ini banyak berbagi. Maka yang sudah punya bisnis silakan. Kamu banyak kebun sawitmu? Tak banyak apa Ustaz. Berapa hektar? Ah, malu saya nyebutnya sama Ustaz. Sebutlah. Ya sejauh mata mandang lah bosan. Ustaz. Masya Allah. Kau tanam apa? Aku tanam karet getah Pak Ustaz. Berapa hektar? Tak banyak Pak Ustaz. Sebutlah sama Ustaz apa salahnya? Ya cukup lah untuk 70 keturunan Pak Ustaz. Mantap. Inilah yang akan selamat di masa akan datang. Membangun masjid, gotong royong, hatinya tenang, sholatnya khusyuk, membantu orang susah. Balik dari pengajian ini, cari MDA nanti sore. Habis sholat zuhur, pergi ke MDA. Assalamualaikum Pak Kepala MDA. Ya, berapa guru yang belum digaji? Berapa anak yatim yang belum bayar uang sekolah? Berapa pakaian yang compang-camping? Nih, tunjukkan daftarnya. Ini daftar. Bapak mau bantu? Enggak, mau nengok aja. Kau bantulah. Itulah yang akan menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullu semua orang di dunia tak tahu zilli sadaqatihi. Sekarang enak kita bernaung. Saya tadi dari Hotel Saka kemari bernaung dalam mobil. Merek mobil tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Sampai di sini bernaung pula di atap masjid. Kubah, kokoh, hebat, mewah. Lampunya cantik. Sayang tak menyala. Keluar dari sini, masuk lagi nanti ke tempat jamaah. Pokoknya ada tempat bernaung, tapi nanti di sana tak ada tempat bernaung. Jangankan atap masjid, jangankan atap hotel. Watakunul jibalu kal ihnil kal ihnil mau bulu kambing yang dihembus angin. Gunung Singgalang, Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sinabung, macam bulu kambing yang dihembus angin tak bermakna. Yang kaya-kaya, yang nyimpan emas, yang tabungan emas, macam bulu kambing dihembus angin tak bermakna. Lalu tempat kita bernaung di mana? Tempat bernaung adalah Sodako. Sodako. Yang dulu menginfakkan, mewakafkan kubah, Berapa dia dulu wakaf kubah? Berapa kau wakafkan kubah itu dulu? 500 juta. Maka tempat dia pun akan di bawah naungan. Macam dalam inilah misalnya. Kau berapa dulu? 50 juta flyover. Kau dulu berapa? Oh, eh, 5 juta. Itu plafon lah. Kau berapa? Uh, eh, 500 ribu, A eh, triplek. Kau berapa? 5 ribu, koran. Datang angin. Anginnya habis lah. Sedekah 5 ribu perak masuk surga. Waduh وادخلنا الجنة مع الأبرار Ya Aziz, ya غفار Ya أرحم Rahimin. Masukkan kami dalam surgamu ya Allah. Kata malaikat, apa ini Allah? Kata Allah, biarkan ini dulu. Mungkin dia habis selesai mendengar ceramah ini terbuka pintu aja. Sampailah hati dia pula menengok masjid yang sudah megah, mewah, masih juga pakai kayu-kayu. Ini kan dalam proses Pak Ustadz. Oh iya, dalam proses. Maka lanjut. Nama bapak kami tulis di daftar nih. Yang berwakaf, jangan tulis nama saya, jangan tulis, jangan tulis, jangan tulis. Saya tak mau riak ini, riak. Ah, Buat aja situ hamba Allah. Eh, hamba Allah berapa? 2000 perak. Sedang parkir di mall aja sekarang 5 jam. 5 jam parkir di mall. Begitu saya keluar mau bayar 10, Pak. Apa 10 kali 5? Bapak sudah masuk jam kedua. Jam kedua udah kena 10 ribu. Bayangkan itu. Oleh sebab itu maka inilah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mulai ceramah setengah enam, sekarang setengah tujuh, pas satu jam. Cepat betul waktu di Binjai ini. Padahal di tempat lain kadang ceramah capek kita, baru setengah jam. Kadang berceramah setengah jam sudah keluar kuda nil. Kadang berceramah setengah jam orang yang menunduknya. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Cepat betul Ustaz ceramah. Thank you.